dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang fikih bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikih dan juga tata cara mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hak-hak Rasulullah SAW atas kita sebagai umat beliau adalah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah SWT telah mengutus beliau kepada kita semua untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dari kegelapan kesyirikan menuju alam tauhid. Dari kegelapan kemaksiatan menuju cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara hak-hak Rasulullah sallallahu atas kita sebagai umat beliau adalah ucapan salawat dan salam dan Allah telah menjadikan kedua amalan ini yaitu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW ini termasuk amalan yang agung yang memiliki keutamaan yang besar bagi siapa yang membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW apa yang dimaksud dengan Salawat dan salam Yang masuk dengan salat Atau salawat Salawat ini adalah Jamak dari solah Jamak dari solah Solah ini adalah satu Kalau salawat artinya salat-salat Dan yang masuk dengan as-salah Secara bahasa Adalah doa As-salah maknanya adalah doa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khud min amwaliki min amwalihim Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Wahai Muhammad, ambillah dari mereka, dari harta-harta mereka sedekah yang akan membersihkan mereka dan akan menyucikan mereka. Kemudian Allah mengatakan wasalli alaihim. Hendaklah engkau bersalawat untuk mereka. Apa maksud bersalawat di sini? Yaitu ad'u lahum. Hendaklah engkau mendoakan kebaikan untuk mereka. Wasalli alaihim dan hendaklah engkau mendoakan kebaikan untuk mereka inna salataka sakanul karena sesungguhnya salatmu yaitu doamu untuk mereka yaitu umatmu itu adalah sakanul lahum adalah ketenangan bagi mereka jadi para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW ini adalah sakan ini adalah ketenangan bagi mereka inna salataka sakanul lahum sesungguhnya doamu doa kebaikanmu untuk mereka ini adalah ketenangan bagi mereka menunjukkan bahwasanya makna salah atau salawat maknanya adalah doa secara bahasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ida du'iya ahadukum ila ta'am yujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk makan, fal yujib maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut, menjawab undangan tersebut. Fa'inka namuftiran fal yakul." apabila dia dalam keadaan tidak berpu tidak berpuasa maka hendaklah dia memakan wa in kana shaiman falyusalli tapi kalau dia dalam keadaan berpuasa maka hendaklah dia falyusalli maksud di sini adalah falyad'u supaya dia mendoakan dengan kebaikan artinya kalau kita diundang makan maka kita penuhi kalau kita dalam keadaan tidak berpuasa Maka kita ikut makan Dan apabila dalam keadaan berpuasa Kita diperintah untuk fal yusalli Dan makna fal yusalli di sini adalah fal yada'u Itu adalah kita mendoakan Itu mendoakan dengan kebaikan Ini menunjukkan bahwasanya Makna solah secara bahasa adalah doa Adapun makna solah yang kita maksud di dalam pembahasan kita kali ini yaitu as-salatu ala nabi salawat kepada Rasulullah SAW maka ini tergantung kepada siapa yang bersalawat kalau yang bersalawat adalah kita dan juga malaikat maka maksud bersalawat di sini adalah kita dan juga mereka para malaikat berdoa kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan salawat kita dengan salawat malaikat untuk Rasulullah SAW adalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Seperti misalnya kita mengatakan usalli wa usallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersalawat dan aku mengucapkan salam Aku bersolawat maksudnya adalah aku berdoa kepada Allah supaya Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan firman Allah SWT, Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Bagaimana para malaikat bersolawat? Maksudnya adalah berdoa kepada Allah supaya Allah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini kalau solawatnya dilakukan oleh kita dan juga malaikat. Adapun kalau solawat tersebut dilakukan oleh Allah Swt, maka yang dimaksud adalah Allah Swt memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Yang dimaksud dengan solawat Allah kepada Rasulullah SAW adalah pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan juga para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Apa maksudnya salawat Allah? Bukan berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala Dialah zat yang kita berdoa kepadanya Allah tidak berdoa kepada yang lain Tapi yang dimaksud dengan salawat Allah Kepada Rasulullah SAW Adalah penyebutan Allah Pujian Allah SWT Kepada Rasulullah SAW Di hadapan para malaikatnya Oleh karena itu seorang salaf Seorang tabi'in Yang bernama Abu Aliyah Yang meninggal pada tahun 90 Hijriah beliau menyebutkan makna salawat Allah kepada nabinya. Beliau mengatakan salatullah sana'uhu alaih indal malaikah. Yang dimaksud dengan salawat Allah kepada beliau Nabi Muhammad SAW adalah sana'uhu alaih inda al malaikah. Yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Dan ucapan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau. Bahwasanya makna dari salawat Allah kepada Rasulullah SAW adalah pujian Allah SWT terhadap beliau di antara para malaikatnya. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad Berarti kita meminta kepada Allah supaya Allah menyebut-nyebut, supaya Allah memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikatnya. Ini yang dimaksud dengan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi makna salawat tergantung dengan tergantung kepada siapa yang bersalawat. Kalau yang bersalawat adalah kita dan juga para malaikat, maka maknanya adalah kita berdoa kepada Allah supaya Allah bersalawat kepada Rasulullah SAW Dan kalau yang dimaksud adalah salawat Allah Maka yang dimaksud adalah pujian Allah SWT Kepada beliau di hadapan para malaikatnya Ini yang dimaksud dengan salawat Dan ini adalah pendapat yang lebih benar daripada pendapat yang lain Karena di sana ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya makna salawat adalah rahmat makna salawat Allah adalah rahmat Allah kepada Rasulullah SAW Artinya kasih sayang Allah SWT Kalau seseorang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Maksudnya adalah Ya Allah kasihilah Sayangilah Muhammad Rasulullah SAW Ini adalah pendapat sebagian ulama Cuma pendapat ini lemah Karena Allah SWT Di dalam Al-Quran membedakan antara salawat dengan rahmah membedakan antara salawat dengan rahmah Allah mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Hendaklah engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah mengatakan ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah dan juga rahmat mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Allah dan juga rahmat. Di sini Allah membedakan antara salawat dengan rahmat. Menyebutkan dua kalimat ini di dalam satu ayat. Menunjukkan bahwasanya salawat lain dengan rahmat dan rahmat lain dengan salawat. Jadi pendapat yang paling benar adalah yang tadi kita sebutkan. Di antara dalil disyariatkannya kita membaca salawat dan salam untuk Rasulullah SAW adalah ayat yang tadi kita sebutkan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sungguhnya Allah SWT Dan juga para malaikat Bersalawat kepada Nabi Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian bersalawat kepada Nabi dan juga hendaklah kalian mengucapkan salam kepadanya. Di dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan dua perkara. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hendaklah kalian bersalawat untuknya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wasallimu taslima. Hendaklah kalian mengucapkan salam kepada beliau. Dalam satu ayat ini Allah menyuruh kita, memerintahkan kita dengan dua perkara, yaitu mengucapkan salawat yang pertama, kemudian yang kedua mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW. Dan jadi masuk dengan salam berasal dari kata sallama yusallimu tasliman. Assalam ini adalah masdar dari sallama yusallimu tasliman. Maknanya adalah kita mendoakan untuk beliau dengan keselamatan. Mendoakan untuk beliau dengan keselamatan. Keselamatan dari semua perkara yang jelek, yang buruk Baik ketika beliau dulu masih hidup di dunia Maupun setelah beliau meninggal Kalau ketika di dunia Perkaranya jelas Kita mendoakan kepada beliau Keselamatan Selama beliau hidup di dunia Dan ini tentunya dilakukan oleh para sahabat Adapun setelah meninggal beliau maka kita tetap mendoakan keselamatan kepada beliau SAW karena setelah seseorang meninggal nanti di sana ada hari kebangkitan ada hari kiamat yang di sana nanti akan ada kejadian-kejadian yang besar yang akan menimpa manusia termasuk di antaranya adalah para nabi oleh karena itu di antara doa atau doa para nabi dan rasul ketika mereka menyeberangi jembatan sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam adalah salim salim. Para nabi dan rasul mengatakan salim salim. Ya Allah selamatkan selamatkan. Ini yang dimaksud dengan assalam, yaitu kita mendoakan keselamatan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara bersalawat kepada Rasulullah SAW Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya cara bersalawat sebagai perwujudan dan pelaksanaan dari ayat yang kita sebutkan di atas Sallu alaihi wasallimu taslima Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk mengucapkan salawat dan salam. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan wahyu dari Allah SWT bagaimana cara bersalawat kepada beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang sahabi yaitu Kaab ibn Ujrah boleh mengatakan sesungguhnya Nabi SAW keluar kepada kami maka kami berkata kepada beliau Ya Rasulullah Qad alimna kaifa nusallim alaik Ya Rasulullah kami sudah tahu Bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu Ya beliau pernah mengajarkan Assalamualaikum ayuhan nabi Warahmatullahi wabarakatuh Fakaifa nusalli alaik Maka bagaimana kami mengucapkan salawat kepadamu Mengucapkan salam untukmu kami sudah tahu Cuma mengucapkan salawat Kami tidak tahu bagaimana caranya Bagaimana ya Rasulullah Beliau mengatakan Qulu katakanlah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barakta ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama mengatakan ini adalah lafaz salawat yang paling afdal. Karena langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW Dan ini yang dinamakan dengan salawat Ibrahimiyah Yaitu salawat yang disebutkan di situ nama Nabi Ibrahim Ini adalah satu lafad di antara lafaz-lafaz salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini adalah sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain dari Abu Hamid atau Abu, Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu beliau juga pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW salawat. Beliau mengatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ini juga pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga lafaz-lafaz yang lain dari para sahabat yang lain di sana ada beberapa lafaz salawat yang pernah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, seorang muslim dan juga muslimah sebisa mungkin membaca salawat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini adalah salawat yang paling afdal diajarkan oleh Rasulullah SAW dan beliau tidak mengajarkan kepada kita salawat-salawat tersebut kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia yaitu Muhammad SAW berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kalau bisa kita menghafal salah satu dari lafaz-lafaz ini meskipun hanya satu di antara lafal-lafal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang tempat-tempat yang disyariatkan kita untuk membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama adalah ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir, maka para ulama semuanya bersepakat tentang disyariatkannya kita membaca salawat ketika tasyahud akhir. Dan mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Apakah itu wajib atau hanya mustahab? Imam Syafi'i dan juga yang lain mengatakan wajib. Dan sebagian besar ulama mengatakan mustahab. Artinya sunnah dan bukan sesuatu yang wajib. Seandainya ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya sah. Adapun yang mengatakan itu wajib, maka apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Dan apabila dia lupa, maka diganti dengan sujud sahwi. Yang jelas para ulama, mereka semua sepakat bahwasanya disyariatkan kita untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW ketika tasyahud akhir. Dan lafaz yang paling afdal yang tadi kita sebutkan yaitu salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita.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 Kalau kita tidak menghafal salawat tersebut, maka kita bisa membaca salawat dengan lafaz yang lain. Minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Minimal kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tidak harus kita membaca salawat Ibrahimiyah Memang salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling afdal Tetapi boleh seorang yang sholat Membaca lafad salawat yang lain Yang penting tidak ada Larangan atau pelanggaran di dalamnya Seperti misalnya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Ya Allah Bersalawatlah kepada Muhammad Kemudian yang kedua, di antara tempat yang disyariatkan untuk membaca salawat di dalamnya adalah ketika setelah takbir yang kedua dari sholat jenazah. Ketika sholat jenazah, minimal kita bertakbir empat kali. Setelah takbir yang pertama, kita membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah takbir yang kedua, kita membaca salawat untuk Rasulullah SAW Dan yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah Seandainya kita hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Maka diperbolehkan Kemudian setelah takbir yang ketiga Kita mendoakan untuk orang yang sudah meninggal Adapun takbir yang keempat Maka tidak ada doa Kita langsung mengucapkan salam dan para ulama berbeda pendapat tentang masalah membaca salawat setelah takbir yang kedua pada saat sholat jenazah. Ada di antara mereka yang mengatakan tidak sah apabila tidak dibaca. Ini adalah pendapat sebagian ulama dan ada yang mengatakan hukumnya mustahab yaitu disunahkan. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum bahwasanya mereka membaca salawat untuk Rasulullah SAW setelah takbir yang kedua dari salat jenazah. Telah datang contoh ini dari beberapa sahabat dan juga para tabiin. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiallahu anhu, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Ash-Sha'bi, Ibnu Musayyib dan juga yang lain. Mereka bersalawat untuk Rasulullah SAW setelah takbir yang kedua. Di antara tempat yang disunahkan atau disyariatkan kita untuk membaca salawat adalah setelah kita mendengar muadzin atau setelah muadzin menyelesaikan adanya maka kita disunahkan untuk membaca salawat kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin Fakulu mithla ma apabila engkau mendengar suara muadzin maka hendaklah engkau mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin mengikuti ucapannya thumma sallu thumma salu sallallahu liyal wasilah thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Setelah kalian selesai mengikuti suara muadzin, thumma sallu alayya. Maka adalah kalian bersalawat kepadaku karena barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali Allah SWT akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Thumma salullaha liyal wasilah Kemudian tidaklah kalian meminta kepada Allah Al-wasilah untukku Fa innaha manzilatun fil jannah La tambagi illa li li'abdin min ibadillah Karena sungguhnya wasilah itu Adalah sebuah kedudukan Sebuah tempat di sorga Yang tidak diperkenankan Kecuali untuk satu orang aja Di antara hamba-hamba Allah SWT Kemudian beliau mengatakan wa arju an akuna ana huwa dan aku berharap hamba tersebut yang akan mendapatkan wasilah adalah diriku faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah barang siapa yang meminta untukku al wasilah maka dia akan mendapatkan syafaat barang siapa yang meminta al wasilah untuk Rasulullah SAW maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Beliau mengatakan Thumma sallu alaiya Kemudianlah kalian bersalawat kepadaku Menunjukkan bahwasanya Setelah adhan Atau setelah kita mengikuti Suara muadzin Maka disunahkan kita untuk membaca salawat Untuk Rasulullah SAW Sebelum kita meminta wasilah Kepada Allah Untuk beliau Sallallahu alaihi wasallam Kemudian di antara tempat yang disyariatkan untuk bersolawat adalah sebelum kita berdoa. Sebelum kita berdoa. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan juga Nasai dan hadis ini hasan sahih. Sami'a Rasulullah SAW rajulan yada'u fi salatihi walam yahmadillah walam yusalli ala nabi sallam Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya tetapi dia tidak memuji Allah SWT dan tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka beliau Rasulullah SAW mengatakan, ajilah hada. Orang ini telah tergesa-gesa thumma da'ahu faqala lahu aw li kemudian beliau memanggil orang ini dan berkata kepadanya atau kepada yang lain idza shalla ahadukum falyab falyabda bitahmidillah atau bitahmidi rabbih wa tsana alaih thumma yusalli ala Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa beliau mengatakan Apabila salah seorang di antara kalian berdoa Maka hendaklah dia memulai Dengan bertahmid kepada Allah Yaitu memuji Allah SWT Wathana alaih Dan juga memujinya Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi Kemudian setelah itu dia mengucapkan salawat kepada Nabi Thumma yada'u bimasha Baru setelah itu dia berdoa Sesuai dengan keinginan dia jadi di antara adab ketika kita berdoa pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kita yang kedua kita bersalawat untuk Rasulullah SAW baru setelah itu kita berdoa oleh karena itu ketika sholat jenazah diawali dengan Al-Fatihah yang isinya adalah pujian kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian takbir yang kedua membaca salawat baru setelah itu kita mendoakan untuk orang yang meninggal. Diawali dengan pujian, kemudian yang kedua salawat, baru setelah itu adalah doa kepada orang yang sudah meninggal. Umar bin Khattab mengatakan, "Inna doa mauqufun baina sama' wal ard, la yas'adu minhu syai'." hatta tusalli ala nabiyyika. Boleh mengatakan sesungguhnya doa itu dihentikan di antara langit dan bumi tidak naik ke atas sampai engkau bersalawat kepada nabimu. Sampai engkau bersalawat kepada nabimu. Artinya ini menunjukkan bahwasanya membaca salawat sebelum kita berdoa ini termasuk sebab-sebab diijabainya, dikabulkannya doa kita. Jadi kita memuji Allah SWT Kemudian bersalawat Baru setelah itu kita berdoa Di antara Tempat yang kita disunahkan Disyariatkan untuk Mengucapkan salawat Adalah ketika kita Masuk masjid dan juga keluar dari masjid. Maka kita disunahkan untuk membaca solawat ketika masuk dan juga keluar masjid. Dalilnya adalah hadis Fatimah bintu Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW, jika dakhala al masjid, salla ala Muhammad wasallam." Dahulu Rasulullah SAW apabila beliau masuk masjid, beliau mengucapkan salawat untuk Muhammad yaitu untuk diri beliau sendiri dan juga mengucapkan salam. Kemudian mengatakan Rabbi ghafirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Kemudian beliau mengatakan wa idza kharaja shalla ala Muhammad wa sallam. Dan apabila beliau keluar dari masjid, beliau mengucapkan salawat untuk diri beliau sendiri dan juga mengucapkan salam dan mengatakan Rabbi ghafirli dhunubi waftahli abwaaba fadlik Jadi di antara tempat yang disunahkan kita untuk membaca salawat adalah ketika masuk dan juga keluar masjid Di antara tempat yang kita disunahkan untuk membaca salawat adalah ketika disebutkan nama Rasulullah SAW Ketika disebutkan nama Rasulullah SAW dan para ulama di sini berbeda pendapat tentang wajib atau sunnahnya membaca salawat ketika disebutkan nama Rasulullah SAW. Dan sebagian besar ulama mengatakan sunnah, artinya mustahab dan tidak wajib. Dalil bahwasanya ini adalah disyariatkan adalah sabda Nabi SAW, Rohimah anfi rajulin tuan indahu falam yusalli alai. Beliau SAW mengatakan Sungguh tercela Seseorang Yang disebutkan aku di depannya Kemudian dia tidak mengucapkan Salawat kepadaku Rogima'an furajulin Maknanya adalah Celaan Celaan bagi seseorang Yang disebutkan nama Rasulullah SAW Di hadapan dia Kemudian dia tidak mengucapkan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwasanya membaca salawat ketika disebutkan oleh Rasulullah Sallam disebutkan Rasulullah Sallam adalah wajib karena di sini Rasulullah Sallam mencela seorang laki-laki yang tidak membaca salawat ketika disebutkan Rasulullah Sallam di hadapannya. demikian pula dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai Orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang disebutkan aku di depannya, di sampingnya falam yusalli alai Kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadaku Oleh karena itu seorang muslim dan juga muslimah hendaklah berusaha supaya apabila disebutkan nama Rasulullah SAW, disebutkan Rasulullah, disebutkan Nabiullah, disebutkan nama Muhammad, maka kita mengucapkan salawat untuk beliau. Kemudian di sini saya berikan sedikit catatan tentang sebagian yang dilakukan oleh atau yang dilakukan oleh sebagian saudara kita yang meringkas ucapan sallallahu alaihi wasallam di dalam tulisan mereka atau di dalam khutbah-khutbah mereka dengan SAW. Maka ini adalah suatu yang makruh. Dan yang afdal, yang sunnah adalah kita menulis selengkapnya. Itu sallallahu alaihi wasallam tanpa meringkas dengan SAW untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima dan hal ini telah diingatkan oleh para ulama ahli hadis sejak, sejak zaman dulu mereka mengingatkan kepada para murid yang mereka banyak menulis hadis-hadis Rasulullah SAW supaya jangan sampai mereka meringkas kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian mereka ada yang meringkas dengan sod atau sod lam ain mim. Meringkas kalimat sallallahu alaihi wasallam menjadi sod. Ini para ulama ahli hadis mereka mengingatkan dalam buku-buku mereka di antaranya Ibnu Salah, As-Sakhawi, As-Suyuti dan juga yang lain mereka mengingatkan kaum muslimin supaya jangan sampai mereka meringkas kalimat sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harusnya kita perhatikan. Kalau kita bisa menulis berbaris-baris bisa menulis surat, bisa menulis kitab berbaris-baris, berhalaman-halaman. Kenapa kita susah untuk menulis sallallahu alaihi wasallam? Yang mungkin hanya seperempat baris Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi hukumnya makruh kita meringkas sallallahu alaihi wasallam dengan SAW. Jadi seharusnya seorang muslim dan juga muslimah menulis kalimat salawat dan salam ini secara penuh. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya di antara tempat yang disunahkan untuk dibaca salawat di dalamnya adalah ketika hari Jumat. Karena beliau SAW mengatakan Min afdali ayyamikum Yawmul jum'ah Fihi khuliqa Adam Wa fihi kubidha Wa fihi nafkah Wa fihi so Sa'kah Fa'akthiru Alayya minas salah fihi Fa inna salatakum Ma'rudhatun alaihi Kata beliau SAW Hari yang paling baik Yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat Karena di dalamnya Adam diciptakan Dan di dalamnya dia dicabut rohnya Dan di dalamnya akan terjadi nafkah Yaitu tiupan sangkakala Yang menunjukkan tentang datangnya hari kiamat Ini adalah tiupan yang pertama Apabila ini didengar Maka semua makhluk akan meninggal Wafihi sokoh Sa'tah ini artinya adalah tiupan untuk membangkitkan semua manusia. Dan ini adalah tiupan yang kedua. Dan ini juga terjadi pada hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan, "Fa'akthiru alayya minas salah fihi." Hendaklah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat tersebut, fa inna salatakum ma'rudatun alaih. Karena sungguhnya salawat kalian akan ditampakkan kepadaku Artinya kalau kita bersolawat kepada beliau pada hari Jumat Maka solawat-solawat kita ini akan ditampakkan di hadapan beliau Si Fulan bersolawat untuk Rasulullah SAW Si Fulan bersolawat untuk Rasulullah SAW Akan ditampakkan kepada beliau Oleh karena itu termasuk Waktu yang disunahkan kita untuk memperbanyak solawat adalah pada saat hari Jumat Apa keutamaan membaca salawat untuk Rasulullah SAW? Setelah kita mengetahui makna salawat, bagaimana caranya, kemudian waktu-waktu dan juga tempat-tempat yang disunahkan untuk membaca salawat, poin yang selanjutnya adalah tentang keutamaan membaca dan juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis Ubay bin Kaab ketika beliau berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, Inni uqthiru salata alaik, fakam aja'alu laka min salati. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku banyak mengucapkan salawat kepadamu. Maka berapa aku jadikan salawat ini? Maksudnya di antara doa-doaku, berapa persen aku jadikan salawat ini, salawat untukmu. Kemudian beliau mengatakan masih tak sesuai dengan kehendakmu. Kultu ar-rubu' Ya Rasulullah bagaimana kalau aku menjadikan seperempat dari doaku adalah salawat untukmu masih tak. Terserah engkau Wa in zitta fahuwa khair Tapi kalau engkau bisa menambah Dari seperempat Maka tentunya itu lebih baik Kemudian Ubay mengatakan An-nisf Bagaimana kalau separuh dari doaku aku jadikan solawat untukmu ya Rasulullah? Qala ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Terserah kamu. Dan kamu kalau kamu engkau menambahnya, kalau engkau menambahnya, maka itu lebih baik. Artinya kalau engkau tambah lebih dari separuh, maka itu lebih baik. Beliau mengatakan At-Thuluthain Bagaimana kalau aku menjadikan dua per dari doaku adalah salawat untukmu. Qala ma syi'ta wa in zitta huwa khair. Terserah kamu. Seandainya engkau menambah dari dua per maka itu lebih baik. Kemudian beliau mengatakan, Aja'alu laka solati kullaha. Ya Rasulullah, aku jadikan doaku semuanya adalah solawat untukmu semuanya. Qala idan tukfa hammak wa yughfar laka dhambak dhambuk Kalau demikian, yaitu kalau engkau mengucapkan salawat semuanya untukku, maka akan dicukupi kesedihanmu dan akan diampuni dosamu. Hamu yaitu keinginanmu akan dicukupi dan akan diampuni dosamu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara fadilah keutamaan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW adalah ham kita, keinginan kita itu akan terpenuhi dan juga dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah. Menunjukkan tentang keutamaan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak kita memperbanyak salawat, maka itu lebih baik. Di dalam hadis yang lain, hadis Anas bin Malik Beliau SAW mengatakan Man salla alaiya salatan wahidah Sallallahu alaihi Asra salawat Wahatta anhu Asra khati'at Berang siapa yang bersalawat Kepadaku Salawat sekali saja Maka Allah SWT akan bersalawat kepadanya sepuluh kali Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul Sekali saja Maka Allah akan bersalawat kepada kita sepuluh kali Yaitu akan menyebutkan kita Di hadapan para malaikatnya Salawat sekali Dibalas dengan sepuluh kali salawat dari Allah SWT Disebut nama kita Dipuji kita di hadapan para malaikatnya Dan ini adalah termasuk keutamaan yang besar Bagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW Dibalas sepuluh kali salawat dari Allah SWT Kemudian beliau mengatakan Wahatta anhu asra khati'at dan akan dihapuskan darinya sepuluh dosa dihapuskan darinya sepuluh dosa sepuluh sayyah dan ini juga termasuk keutamaan dan bahasanya membaca salawat Rasulullah SAW di antara keutamanya adalah diampuni dosa kita di dalam sebuah riwayat yang lain warafa'ahu biha asra darajat dan Allah akan mengangkat dirinya 10 derajat. Sekali salawat yang dia baca akan diangkat 10 derajat. Dua kali salawat 20 derajat. Semakin banyak dia membaca salawat, maka akan mendapatkan derajat yang ba yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan kita membaca salawat Nabi Rasulullah SAW adalah semakin memperdalam cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang semakin banyak membaca salawat untuk beliau, maka dia akan semakin sering mengingat beliau. Mengingat tentang jasa beliau untuk kita. Dan semakin dia mengingat jasa beliau, maka akan semakin dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang semakin cinta kepada Rasulullah SAW Maka dia akan semakin mengikuti Rasulullah SAW di dalam sunnahnya Semakin cinta dengan perintah beliau Semakin menjauhi larangan beliau Sehingga diharapkan orang yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW Maka akhirnya dia akan termasuk orang yang Banyak mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan salawat Kemudian yang selanjutnya adalah yang berkaitan dengan salam. Dan makna salam tadi kita tadi kita sudah sebutkan yaitu kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau. Termasuk diantaranya keselamatan di akhirat. Dan diantara dalilnya adalah firman Allah yang tadi kita sebutkan wasallimu taslima. Hendaklah kalian mengucapkan kepada beliau dengan sebenar-benar taslim. Kemudian sabda Nabi SAW atau ucapan para sahabat yang mereka berkata, Ya Rasulullah, Qad alimna kaifa nusallim Ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Menunjukkan tentang disyaratkannya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Yaitu ucapan dalam tasyahud, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tempat yang disenangkan untuk membaca salam adalah ketika tasyahud baik awal maupun akhir. Mengucapkan salam ini disyariatkan ketika tasyahud baik awal maupun akhir. Adapun salawat maka sebagian besar ulama mengatakan ini hukumnya sunnah dibaca ketika tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal maka mereka mengatakan tidak disunahkan kita membaca salawat. Dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna idza kunna ma'an Nabiy sallam ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah, qulna assalamu ala, ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan." Dahulu kami di dalam salat ketika bersama bersama Nabi Sallam di dalam salat kami mengatakan assalamu ala min ibadihi. Kami mengatakan semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Wassalamu ala fulan wa fulan. Semoga keselamatan atas fulan dan juga fulan. Ini para sahabat dahulunya membaca doa ini. Mengatakan semoga keselamatan atas Allah. Faqala An-Nabi SAW Maka Rasulullah SAW mengatakan La taqulu assalamu ala Allah Fa inna allaha huwa salam Janganlah kalian mengatakan Assalamu ala Allah Semoga keselamatan atas Allah Fa inna allaha huwa salam Karena sesungguhnya Allah Dialah assalam Assalam Ini adalah nama di antara nama-nama Allah Al-Malikul Quddusus Salam fa innallaha salam sesungguhnya Allah adalah as-salam yaitu yang memberikan keselamatan jadi bukan kita mendoakan keselamatan kepada Allah karena Allah dialah sumber keselamatan dialah yang memberikan keselamatan kepada kita di sini Rasulullah SAW memperbaiki doa para sahabat jangan mereka mengatakan assalamu ala Allah karena sesungguhnya Allah SWT dialah assalam yang memberikan keselamatan Walakin akan tetapi Qulu katakanlah at tahiyyatu lillah Wassalawatu wa tayyibat Assalamualaika Ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh wa Wa ala ibadillahi salihin Fa innakum Iza kultum Asaba kulla abdin Fis sama Au baina sama'i wal ard Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma yatakhayyar minad du'a ajabahu ilaih fayad'u. Jadi beliau mengatakan katakanlah at tahiyatulillah Wa salawatu wa assalamu Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa ala ibadillahi salihin. Baru setelah itu kita membaca Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan kita membaca salam ini ketika tasyahud baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Demikian pula ketika masuk masjid dan juga keluar masjid. Kita disunahkan untuk membaca salam ini setelah kita membaca solawat. Jadi solawat dan salam kedua-duanya disunahkan ketika kita masuk masjid dan juga keluar dari dari masjid. Di antara keutamaan membaca salam kalau kita membaca salam sekali maka Rasulullah SAW akan menjawab salam kepada kita. Akan menjawab salam kita. Jadi beliau akan menjawab salam yang kita ucapkan. Sebagaimana sabda beliau, "Ma ahadin yusallimu alayya illa raddallahu azza wajalla ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang muslim atau tidak ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh kepadaku sampai aku membalas salam tersebut. Dan tentunya salam beliau adalah mustajab. Kalau beliau mengucapkan salam kepada kita artinya mendoakan untuk kita keselamatan. Ini menunjukkan tentang keutamaan membaca salam kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang afdal bagi seorang muslim adalah membaca keduanya. Yaitu membaca salawat dan salam sekaligus sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mengamalkan firman Allah SWT Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima dan yang afdal adalah kita menggunakan salawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan boleh kita menggunakan lafadz yang lain. Boleh kita menggunakan salawat atau lafadz salawat dan salam yang lain, tapi dengan syarat tidak ada di dalamnya pelanggaran dari segi syariat boleh kita mengucapkan salawat dan salam yang tidak diajarkan atau tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, lafadznya dengan syarat di dalamnya tidak ada pelanggaran secara syariat atau tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Seperti misalnya kita mengatakan Assalatu wassalamu ala rasulillah Atau mengatakan Sallallahu alaihi wasallam Atau mengatakan kalimat-kalimat yang lain ini adalah isinya Salawat dan salam untuk Rasulullah Dan ini diperbolehkan Selama tidak ada Pelanggaran Secara syariat di dalam lafaz tersebut Tapi kalau misalnya Salawat dan salam Di dalamnya ada pelanggaran secara syariat Maka tidak diperbolehkan Menggunakan salawat dan salam tersebut Untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah SAW Di antara contohnya Adalah mengucapkan salawat dan salam Tetapi di situ diiringi dengan Meminta kepada Rasulullah SAW Berdoa kepada beliau Menyerahkan doa Meminta kepada Rasulullah SAW Maka ini tidak diperbolehkan Atau bersalawat dan salam Kemudian diiringi dengan pujian yang isinya adalah memuji beliau bahwasanya beliau memiliki ilmu gaib. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Atau diiringi dengan pujian kepada beliau yang isinya bahwasanya langit dan bumi, dunia dan akhirat ini adalah termasuk kedermawanan dari Rasulullah SAW. Maka secara umum apabila salawat dan salam dicampuri dengan perkara-perkara yang dilarang seperti memuji beliau dengan sifat-sifat ketuhanan yang tidak beliau miliki maka salawat dan salam seperti ini dilarang salawat dan salam seperti ini dilarang seperti contohnya ada sebuah salam yang tersebar di negara kita yang isinya seperti assalamualaikum ya Mahiyad Dhunub Assalamu alaik ya Mahiyad Dhunub Salam atasmu. Ini benar. Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Tetapi ditambah dengan ya Mahiyad Dhunub Wahai zat yang menghapuskan dosa. Mengucapkan salam kepada Rasul di awal benar tidak ada larangan bahkan dianjurkan. Tapi diiringi dengan pujian kepada beliau yang berlebihan dan mengatakan ya mahiyad zunub Wahai makhluk yang menghapuskan dosa. Ini terlalu berlebihan. Dan kita tahu bahasanya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah SWT. Kalau mensifati Rasulullah SAW bahasanya beliau adalah yang mengampuni dosa, maka ini terlalu berlebihan. Salawat dan salam seperti ini harus kita hindari Allah mengatakan Wa man dzunuba illallah Dan siapakah yang mengampuni dosa kecuali Allah Berarti salawat yang seperti ini Bertentangan dengan ayat Allah SWT Yang mengatakan bahwasanya tidak ada Yang mengampuni dosa Kecuali Allah SWT Di antara contohnya adalah juga salawat dan salam yang tersebar di daerah kita Ya syafi al khalqi Assalatu wassalamu alaik nur al khalqi al anam Wa aslahu Wa ruhahu Adrikni Fakat tu abadan Wa rabbini Kemudian mengatakan Wa mali ya sayyidi siwak Yang artinya Wahai makhluk yang memberikan syafaat Yaitu Rasulullah SAW As-salatu as wassalamu alaik. Semoga salawat dan salam kepadamu. Sampai di sini benar. Nurul khalqi hadiyal anam. Pemberi cahaya bagi makhluknya. Mungkin maksudnya di sini adalah membawakan hidayah, membawakan cahaya. Wahadiyal anam, hadiyal anam yang memberikan petunjuk kepada manusia. Wa aslahu wa ruhahu dan asalnya dan juga rohnya Kemudian mengatakan adrikni Tolonglah aku Nah di sini Dia berdoa kepada Rasulullah SAW Mengatakan adrikni Padahal doa Ini hanya untuk Allah Salawat dan salam yang di awal benar Tetapi ketika dia mengatakan adrikni Di sini mulai masuk dalam kesalahan Kemudian dia mengatakan Fakat dolam tu abadan Sungguh aku telah mendolimi diriku sendiri Kemudian mengatakan bini Dan bimbinglah aku Padahal Rabbi Padahal Rabb kita adalah Allah SWT Padahal Rabb kita adalah Allah, adalah Allah. Di sini mengatakan Rabbini Wahai Rasulullah Rabbini Padahal yang namanya Rabb Bagi kita adalah Allah SWT Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbi wa Rabbukallah Rabbu dan juga Rabbu adalah Allah SWT Kemudian mengatakan Wa mali ya sayyidi siwak Wahai sayyidku Wahai, wahai pemukaku Yaitu Rasulullah SAW Aku tidak memiliki penolong selain dirimu Ini memuji Rasulullah SAW Dengan sesuatu yang berlebih-lebihan Sampai mengatakan bahasanya Tidak ada penolong kecuali Rasulullah Padahal penolong kita adalah Allah SWT Amma yujibul muttarra idha da'ah Wa yaksifu su' Wa yaja'alakum al ard Siapa yang akan menolong orang yang Sedang kesusahan Apabila dia berdoa kepadanya Kecuali Allah SWT Kalau kita memuji Rasulullah SAW dengan pujian Yang tidak ada Sifat-sifat tersebut di dalam beliau Maka itu sudah berlebihan di dalam memuji beliau. Jadi salawat dan salam boleh kita menggunakan lafaz-lafaz dari diri kita sendiri, tetapi dengan syarat tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Di antara contohnya adalah juga salawat yang tersebar di negara kita dan juga di negara yang lain. Disebutkan di situ pujian kepada Rasulullah, ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwak inda hululil hadithil amami Wahai makhluk yang paling mulia Aku tidak punya seorang pun Yang aku berlindung kepadanya kecuali engkau Mali Man aludhu bihi siwak Inda hululil hadithil amami Ketika tertimpa musibah Jadi ketika tertimpa musibah Aku tidak memiliki seorang pun Yang aku berlindung kepadanya kecuali engkau Nah ini terlalu berlebih-lebihan dan kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah ketika tertimpa musibah, bukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, fa inna min judika dunya wa darrataha. Karena sesungguhnya termasuk kedermawanan engkau dunia dan juga akhirat. Mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat ini adalah jud kedermawanan dari Rasulullah SAW. Padahal yang menciptakan dunia Kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya Dan juga kebaikan-kebaikan akhirat Adalah Allah SWT Menisbahkan dunia dan akhirat ini Kepada Rasulullah Ini terlalu berlebihan Wa inna min ulumika Ilmal lawhi wal qalami Kemudian dia mengatakan Dan sesungguhnya termasuk ilmu engkau Adalah ilmu yang ada di dalam Lauhil mahfud Ilmu yang ada di lauhil mahfud ini semuanya diketahui oleh Rasulullah SAW Menurut bait ini Bait syair ini Jadi memuji Rasulullah Bahasanya beliau SAW Mengetahui ilmu yang ada di dalam lauhil mahfud Padahal tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Allah SWT Kejadian yang telah lalu Yang akan datang Ini semua adalah ilmu Allah SWT Kalau dia meyakini bahasanya Rasulullah SAW Mengetahui ilmu yang gaib Sampai ilmu yang ada di dalam lauhil mahfud maka ini sudah berlebih-lebihan. Ya dan bisa masuk ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam rububiyah maupun di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, "La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang-orang Nasara terhadap anak Maryam yaitu Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Fakulu Abdullahi wa rasuluh. Maka hendaklah kata, adalah kalian katakan Abdullah wa rasuluhu. Dia adalah seorang hamba Allah dan juga rasulnya. Seorang hamba berarti bukan Tuhan dan tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Seorang rasul berarti dia adalah seorang utusan Allah yang harus kita hormati, tidak boleh kita hinakan dan harus kita ikuti petunjuknya. Jadi beliau adalah seorang hamba dan juga rasulnya. Seorang hamba tidak boleh kita tinggikan di atas kedudukan beliau dan seorang rasul tidak boleh kita rendahkan. Jadi kita hormati beliau sebagai seorang rasul dan tidak kita angkat beliau sampai derajat ketuhanan. Oleh karena itu, seorang muslim dan juga muslimah sekali lagi hendaklah dia berpegang teguh dengan solawat dan salam yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu lebih selamat karena beliau SAW sekali lagi tidak mengajari kita kecuali dengan wahyu dan tidak mungkin ada kesalahan di situ. Lain apabila seseorang membuat solawat dan salam sendiri Ada kemungkinan dia salah Baik dari segi lafadznya Maupun dari segi maknanya Dan apabila kita menemukan di dalam sebuah buku Solawat-solawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka adalah kita tunjukkan solawat tersebut Kepada orang yang lebih tahu Supaya dia bisa menilai apakah solawat ini murni, benar atau masih ada pembicaraan di dalamnya. Supaya kita bisa menghindari salawat-salawat yang jauh dari tuntunan syariat. Oleh karena itu para ulama dan juga para duat, para dai mereka memiliki pembicaraan tentang salawat-salawat yang banyak tersebar di daerah kita seperti salawat nariyah, salawat al-fatih, salawat Badr dan juga yang lain atau salawat Wahidiyah. Ini adalah salawat-salawat yang banyak tersebar di daerah kita. Ini para ulama dan juga para e, duat, para juru dakwah mereka memiliki pembicaraan dalam masalah ini karena memang salawat-salawat tersebut bukan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu banyak pembicaraan e, di dalamnya. Oleh karena itu sekali lagi e, seorang Muslim berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti orang yang mengatakan bahwasanya salawat ini tidak boleh, salawat yang itu tidak boleh, kemudian dia berarti membenci Rasulullah SAW tidak. Jadi kita semuanya mencintai Rasulullah SAW dan kita bersalawat kepada beliau, tetapi dengan salawat yang tidak ada pelanggaran syariat bukan bersolawat kepada beliau dengan solawat-solawat yang di dalamnya ada pelanggaran dari segi syariat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan. Dan saya memohon ampun kepada Allah. Eh, seandainya ada pertanyaan maka bisa disampaikan setelah pengajian ini. Saya berikan waktu 5 sampai 10 menit Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.